Saya ceritakan sedikit lucu tapi ya pinter ini ya. Ada ceritakan salah satu pengikut lama cerita. Ustaz Ubaidot itu pernah mengajar pengajar di sebuah langgar. Dia diajar sholat seperti apa yang diajarkan. Nah rupa-rupanya pada waktu bulan Ramadan, ya bisa ngaji ke datangnya ke situ telat. diimami lagi oleh imam yang lama yang caranya cara-cara sama kembali pada fit alati menurut Nah rupa-rupa katanya yang kalau itu dijomprok-jomprok ini semua. Uang lo kan bubar ya. Begitu bubar dia jauh beruber. Ada uber-uber dia belik di kebun tersebut sampai akhirnya mereka manggil polisi. Polisi, ampun, kamu, itu ngamuk pak, ngamuk. Yang salah dicobrok jomprok nih, yang kumar. Harus nah, karena polisi kan datang. Itu polisi datang dia keluar. Bapak kecil sampai ngamuk lagi. Boten Pak. Masa pulau ijen ngamuk yang diangkat santai kula dia mesti kalah. Pulau ini Pak diamuk. Kula ini boten kula ini diamuk. Pulau pulau jelek. Lah jelek Pak kula iki kan adil Pak ini medal nggih kula medal. Pulau pulau wae jelek niku mesti pulau diamuk. terus ya. Pak. Ya, jangan salah dianggap ngamuk. Justru dia balik. Lah bener ana kena mau boten Pak mosok kula inten ngamuk sampeyan kacahe. Terus salah. Lah kok ora ngoten wangsul mawon. Sampun Pak, sampun. Matur nuwun Pak. Ini satu diplomasi yang hebat ini ya.